tahu papan di atas awan? Di atas awan kakak beradik. Hadirin yang tampan dan rupawan, tepuk tangan untuk Om Masidi. Jumpa, jumpa, dan jumpa litan dengan Karin. Si mata minimalis dan hidung ekonomis. Karim berasal dari suku yang berbeda, banyak hal unik yang Karin alami. Meski mereka berbeda, mereka tetap satu, bersatu dalam bineka tunggal ika. Tapi sayangnya banyak yang nggak tahu kalau perbedaan itu indah. Contohnya, waktu Karin kelas 3 SD dulu, pasti teman-teman Karin sering ngejain Karin lah ya kan. Ejaannya itu loh. Eh Karin, Cina loleh. Sunggokong. Orang itu ngejain Karen kawannya Sunggokong. Kan Karen kawan mereka. Udah jelas mereka sendiri ya Sunggokong. Dan sebagai anak kecil, Karen itu pengen bermain yang sesuai dengan usia Karen. Contohnya, peta umpet, lompat tali, masak-masakan, debus. Tapi sayangnya Karin gak ada kawan untuk main. Karena kawan Karin semua udah terperangkap di kubangan teknologi. Boleh juga kan bahasa Karin? Orang itu kerjanya main HP terus. Selfie aja taunya Foto diedit pakai telinga kucing, hidung kucing, lidah kucing. Udah sekalian aja jadi kucing biar dipelihara Om Radit. cekrek, cekrek, cekrek. Padahal mukanya di sini loh, cekrek. Sampai 89 kali. Yang upload cuma satu. Egois lagi dia, cuma dia aja yang cantik, yang lain jelek semua. Gak ada yang betul. Ada yang bibirnya menyok. mata bele. nastar keju semua ada. Diupload kan, terus dikasih caption. Baru pulang sekolah, Nich. Selfie dulu mending kalau kayak gitu karena main masak-masakan aja. Tapi ada model kawan. Kalau kita main masak-masakan, dia sok-sokan gitu. Kayak Sep, apa tuh yang banyak tatonya itu loh? Sep Jun Jun apa Jun Tanjin? Iya Sep Juna, kayak mana kakak ini Jun Tanjin pula dibilangnya. Kayak Sep Juna kan, terus dibilangnya Karin. Masakan kamu rasanya hambar daging, nasi, sayur, jengkol, semua rasanya sama. Hambar. Wih. Gimana mau enak? Orang kita main masak-masakan pakai daun. makanya pura en. Iya nak nih, om nyam nyam buang. Om nyam nyam buang. Yang belakang ngutip. Dimakan betolan. Ah ini ceritanya pura-pura gembel ini. dan Karin ini ada oleh-oleh dari Medan. Apalagi kalau nggak pantun, ini kan pantun ya. Dengerin nih. Yeah. Perahu papan di atas awan. Di atas awan di rumah Pak Sabar. Hadirin yang tampan dan rupawan. Izinkan Karin masuk 10 besar. Terus jurinya ngebales. Perahu papan di atas awan. Di atas awan awanan polos. Karin yang cantik nan menawan. Encing yakin pastikan lolos. Belum selesai, kalau yang lain kagak.